السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرم شهر رمضان بأن أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحنان المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف ولد عدنان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والعلم والعرفان Amma ba'du Para hadirin Hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat Pada hari ini Kita berada Di dalam tanggal 17 Ramadhan Hari atau tanggal yang bersejarah karena pada tanggal 17 Ramadhan itulah turunnya Al-Quran dalam pertama kali hingga terkenal 17 Ramadhan hari Nuzulul Quran maka itu pengajian pagi Ahad ini sebagaimana yang sudah saya umumkan kita isi dengan penjelasan yang khusus apa yang bersangkut paut dengan nuzulul Quran untuk kita menambah ilmu-ilmu pengetahuan kita di dalam syariat agama Allah hingga dapatlah kita meningkatkan kekuatan akidah Islamiah kita dan meningkatkan amal-amal ibadat kita serta kita selalu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW hingga kita kesemuanya dapat mencapai kebahagiaan hidup kemuliaan hidup dan keselamatan hidup di dalam dunia sampai di dalam alam akhirat dengan riba Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kitabullah. Al-Qur'an kitab Allah yang telah diwahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah pun telah memberikan beberapa kitab kepada beberapa rasulnya kesemuanya itu wajib kita percaya wajib kita beriman kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa rasul itu. Karena al-imanu bil kutub percaya atau beriman dengan adanya kitab-kitab suci itu termasuk rukun iman kitab-kitab suci yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa rasul itu berjumlah 104 yang empat yaitu at taurah Al-Zabur Al-Injil dan Al-Quran yang 100 merupakan suhuf sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala fi suhufi Ibrahim wa Musa kitab-kitab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya sudah dirubah dan dirusak oleh ahli-ahli kitab kecuali Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keutuhannya maka tidak akan berubah sedikit pun. Al-Qur'an yang telah diwahyukannya oleh Allah lafzan wa maknan firman-firman Allah lafal dan maknanya diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala tiga kali. Pertama, Al-Qur'an diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sebagaimana beberapa ayat yang menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Allah mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di Al-Quran Karim Innahu Quran karim fi kitabim makmum Sesungguhnya itulah Quran yang mulia di dalam kitab yang terjaga tertutup ialah Allah al mahfuz akan tetapi kita tidak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan meletakkannya dan bagaimana cara dan keadaan ketika meletakkannya tapi berdasar Al-Quran itu atau ayat-ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran itu diletakkan oleh Allah di Al-Lauhul Kemudian pada tanggal 17 Ramadan dengan menurut beberapa riwayat yang tersuhur waktu itu malam Jum'ah sedang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam gua Hira yang terkenal sekarang dengan Jabal Nur. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun lebih 6 bulan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Allah Al-Mahfuz ke langit dunia ini atau ke langit pertama dan diletakkannya di tempat yang bernama Baitul Izzah malam itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga disebutnya dalam Al-Qur'anul Karim Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh barokah. Demikian juga dijelaskan Inna anzalna fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkedudukan serta malam itu malam penentuan segala sesuatu malam 17 itu tepat pada bulan Ramadan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan bulan Ramadan bulan yang di dalamnya terturunnya Al-Qur'an maka dengan demikian kita dapat mengetahui bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu di dalamnya ada suatu malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu yang sangat penuh berkah dan keutamaan yaitu malam nuzulul Quran pada malam itu juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat permulaan sebagai bi'ul wahyu permulaan wahyu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam al insana ma lam ya'lam. Dengan demikian ini kita dapat mengetahui bahwa pada malam 17 Ramadhan merupakan malam nuzul Quran merupakan malam bid'ul wahyi permulaan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah merupakan bid'un nubuah permulaan kenabian bagi Nabi Muhammad SAW secara lahir diwujudkan dalam dunia. Adapun Nabi Muhammad SAW sendiri sudah diumumkan oleh Allah dan ditetapkan menjadi nabi sebelum Nabi Adam wujud sebagai manusia sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat Ya Rasulullah mata kunta nabiyan kapan sampai menjadi nabi dijawab oleh Nabi Muhammad SAW kuntu nabiyan wa adam baina ruhi wal jasad wa fi wa adam baina tini wal ma'a aku telah menjadi Nabi Adam sedang masih di antara jasad dan nyawa ada ibarat masih di antara tanah dan air jadi adanya kenabian Nabi Muhammad SAW sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah dijelaskan sebagai yang disebut tadi tetapi ditampakkan oleh Allah dalam alam dunia ini ialah ketika malam 17 Ramadhan turunnya ayat tersebut yang merupakan bid'un Kemudian saudara-saudara Al-Quran sangat berat Maka Nabi Muhammad SAW ketika menerima Al-Quran Yang mana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Siti Aisyah cerita waktu mereka Jibril turun menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lalu malaikat Jibril memerintahkan ya Muhammad ikram, hei eh Muhammad bacalah kamu Nabi menjawab ma ana biqari <clears throat> saya tidak dapat membaca membaca lalu mereka Jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekerasan lalu dilepaskan Jibril mengatakan lagi ya Muhammad Iqra sampai tiga kali baru Al-Quran diberikan oleh, oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi menerima ayat merasa gemetar dan merasa suatu keadaan yang lain daripada yang lain lalu turun dari gunung cepat-cepat dia pulang ke rumah Siti Khadijah yang mana jarak dari bumi itu ke rumah Nabi Muhammad SAW kurang lebih 4 kilo dan mana tingginya gunung itu pulang gemetar dan merasa dingin sampai di rumah Nabi terus mengatakan zamiluni zamiluni selimutilah aku selimutilah aku lalu disimut oleh Siti Khadijah setelah tenang cerita kata Siti Khadijah seorang yang bangsawan, seorang yang budiman, seorang wanita yang sangat besar andil dan jasanya kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah yang tengah mengatakan, Hai hey Muhammad, jangan susah, jangan khawatir, jangan takut. Engkau tidak pernah berbuat salah, bahkan selalu menyambung sanak famili, menolong orang susah, dan sebagainya. Mari kita ke anak paman saya namanya Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu sepupu Sayyidatina Khadijah. Misanan Siti Khadijah. Dan dia seorang alim ahli kitab yang masih orsinin, ahli Taurat, ahli Injil. Waktu itu dia buta. Waktu Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah ke sana, Nabi Muhammad ceritakan, menceritakan, menceritakan apa yang telah dialami. Kata Warqa, yaitulah namus atau malaikat yang turun pada Musa dan Isa. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah dan jangan khawatir kamu. Hanya sayang, nanti kamu akan diusir oleh kaummu sedang aku sudah tidak ada di dunia lagi. Tanya Nabi Muhammad SAW, apa saya nanti akan diusir oleh golongan saya? Ya, semua Rasul yang dapat wahyu dari Allah dan perintah pasti mengalami gangguan dari kaumnya. Sudah tenanglah. Setelah turun wahyu itu terhenti. Sampai beberapa, beberapa lama. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan Nampak malaikat Jibril itu berada di antara langit dan bumi duduk di atas kursi Nabi melihat itu gemeter lagi Nabi melihat malaikat yang tadinya datang yaitu Jibril dilihat oleh Nabi berada di antara langit dan bumi duduk di atas kursi lalu lagi Nabi keturun Nabi merasa gemetar dasiruni dasiruni dasiruni nah, sudah berapa lama ada riwayat bahkan tiga tahun turun ayat lagi Ya ayyul muddathir qum fa'anzir Ini merupakan ayat awal risalah Awal tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, Jadi setelah ayat yang pertama turun Lalu ayat kedua turun Ini ada adalah ada beberapa riwayat menceritakan Sampai tiga tahun Ada riwayat hanya beberapa bulan Nah, maka dalam ayat-ayat itu ya ayat mudasir berarti wahai orang yang berselimut karena dalam keadaan Nabi sedemikian tadi. Nah, maka dengan demikian yang jelas dan nyata bahwa Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala merasa demikian yang dirasakan karena memang firman Allah Subhanahu wa taala berat hingga Allah berfirman "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah andai kata Quran ini kami turun ke gunung gunung waktu itu ada gunung yang terkenal gunung batu karena di negeri-negeri Arab gunung-gunungnya adalah gunung batu. Lau anzalna ala jabal, ala jabal dan gunung batu kamu akan melihat gunung itu pecah karena takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an umpama tidak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW kita manusia tidak kuat membacanya. Nah, maka itu diterangkan bagaimana turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ada beberapa macam di antaranya malaikat Jibril turun lalu membacakan ayat itu pun demikian rupa sudah dirasa berat itu masih dinamakan ringan yang lebih berat lagi datang langsung itu wahyu sudah kalau Nabi duduk kadang-kadang berbicara dan sebagainya oh Nabi terhenti diam diam sudah kalau Nabi diam orang tahu wah ini wahyu turun terus keluar keringat Nabi Muhammad SAW dan merasa berat hingga mengatakan masuknya itu kasal salatil jaros kalau kita ambil segi bahasanya, sol-sol terjelas seperti krim-krimnya bel. Tapi kita nggak bisa mengetahui bagaimana tidak ikut merasakan. Tapi Nabi sendiri Muhammad SAW cerita kasar salatir jelas. Hingga pernah pada suatu kali Nabi duduk dengan beberapa sahabat dan majlis penuh orang. Di samping Nabi ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Karena penuhnya tempat, kaki Nabi Muhammad SAW menumpang kaki Abdurrahman bin Auf. Sudah biasa. Sebentar lagi Nabi terdiam. Wah wah, tahu terwahyu. Setelah itu wahyu, Abdurrahman bin Auf merasa berat sekali kakinya hampir putus. Sah, Nabi seperti orang sadar gitu lah. Nah, sudah diam biasa. Nabi baca. Pernah Nabi Muhammad SAW dalam bepergian dalam bepergian sudah mengasuh di padang pasir lalu Siti Aisyah kehilangan kalung ini sakal subuh lalu lalu mencari kalung Nabi berbaring kepalanya di atas paha atau pupu tidur Khadijah eh, uh, Aisyah tidur Nabi sudah Siti Aisyah duduk Nabi tidur kepalanya di di paha Siti Aisyah orang mencari kalung biasa sebentar lagi turun wahyu si Aisyah merasa wih berat sekali ayat tayamum itu nah, waktu itu turun ayat tayar tayamum nah jadi wahyu yang demikian itu yang sangat berat hingga walaupun musim dingin yang sangat dingin kota Madinah kalau sudah dingin ya sangat dingin dan walaupun sangat dingin itu Nabi bercucuran keringatnya dan sahabat sudah tahu kalau sudah begitu tahu ini ah, ah, wahyu turun terus Nabi membaca jadi ada beberapa macam turunnya wahyu. Kalau mereka datang membacakan, nah ini mudah, tidak begitu berat. Walaupun Nabi merasa dingin dan sebagainya. Tapi yang berat bagaimana yang sudah saya tadi. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW lain daripada kitab-kitab dahulu. Kalau kitab-kitab suci yang dahulu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus. Jadi sekaligus diturunkan dan sudah tercatat terus. Apakah itu Taurat, apakah Injil dan sebagainya. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus. Jadi sedikit demi sedikit sampai kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di maka jumlah waktu terturunnya Al-Quran kurang lebih 23 tahun bahkan ada ulama-ulama yang mencatat 22 tahun 2 bulan 22 hari ayat Al-Quran diturunkan ada kalanya langsung seperti ayat tersebut tadi langsung turun ada kalanya karena ada sesuatu kejadian. Karena ada suatu kejadian baru ayat. Ada kalanya ada pertanyaan, Karena ada pertanyaan baru ayat. Akhir turunnya ayat ini ada langsung. Ada kalanya ingin sabar, besar sabar. Ada pertanyaan dan sebagainya. Sampai Setiap ayat turun dibacanya oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan para sahabat Nabi menunjukkan ini ayat kumpulkan dengan ayat Quran yang tersebut ayat jadi Nabi gabungkan dengan ayat yang tersebut ini jadi ada dan zaman itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang diberi kekuatan hafalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi apa yang dibacakan oleh Nabi dari mereka mereka yang mendengarkan bacaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada sebagian yang menulis tapi Arab-Arab itu maka terpaksa sebagian menulis Enggak ada, Jadi uh, laki-laki mencintai istri kita betul sudah tahu ketemu bapak sepupunya atau familiar kental itu harus cinta betul-betul ya senang bro tapi tidak ada hubungan sama sekali jangan lagi pegangan lihat pun jarang lalu tidak hasil tidak hasil sampai saat jatuh sakit mal, mati karena lulusan. <laughs> istilah, kamu lulusan ini mati syahid jadi panasnya hati karena cinta orang Islam ini ya orang Islam panas hatinya sakit hati pun panas loh. karena cinta tidak akan dicampuri panasnya api neraka <laughs> jadi ini tadi cinta dulu ya. <laughs> ya sekarang ya sekarang belum apa apa gandengan lampulan apa <laughs> bagaimana bukan itu kalau begitu tidak mati itu ini harus harus hati-hati ya juga. mungkin seperti kais walailah dulu ada cerita kais walailah itu boleh ya ya kalau dia kalau dia Islam kais walaila zamannya bukan zaman Islam ya umpama dia itu Islam nah, itu lah <clears throat> jadi lah di antara orang yang mati sakit ini cek cek apa TBC TBC apa jantung paru-paru sakit paru-paru TBC itu itu termasuk ya itu termasuk orang mati saya, saya asal sabar dia nah, dia sakit sakit kan sabar orang Islam bagaimana orang Islam betul matinya mati hmm. baru paru-paru Wakala sudah Nabi bersabda tadi dalam hadis ini lau ya'lamun nasu ma fil nidai was saffil awal andai kata orang-orang itu tahu ma fil nidai apa yang ada pada seruan seruan ayat azan an-nida ay al-azan nida di sini ayat azan andai kata orang-orang itu tahu fadilahnya seruan itu azan adanya azan ya kalau orang sudah dengar azan wah ini penting sekali adanya azan terus dia segera berangkat umpama orang yang tahu dan tahu fadilah asofil awal dan tahu andai kata bagaimana masalah asofil awal umpama mereka itu tidak mendapatkan kecuali dengan undian mau dan sanggup untuk diundi illa an yastahimu alaihi istahama yastahimu artinya iqtara'a yaqtari'u mengundi jadi istahamu ay iqtara'u jadi begini umpama orang-orang tahu fadilahnya azan dan fadilahnya soft awal tentu mereka berlomba-lomba mencari soft awal umpama tidak dapat sanggup diundi karena berlomba-lomba masing-masing merebut sopir awal masing merebut gegeran sudah anggap gegeran masing-masing mau sopir awal wah gegeran wah bagaimana sudah undi saja ya kan gitu yang menang bisa sopir awal umpama orang tahu karena banyak tidak tahu banyak mundur nah karena banyak tidak tahu loh jadi sudah tidak mau terus sopir tapi umpama tahu ya kecuali kalau ada halangan uzur ya tahu diri sakit atau mumet atau bagaimana bagaimana masalah ini kan pribadi masalah masalah khusus tadi masalah umum orang tahu diri kalau sehat afiat berangkat saja ke sumber Allah kalau dasar mengganggu dan sebagainya kalau dia wajib perut saya sakit atau bagaimana cepat-cepat bisa kalau ada apa-apa cepat keluar ini masalah khusus pribadi nih <clears throat> jadi fadilahnya azan waktu ada azan dan berangkat ke safar awal ini memiliki kedudukan yang tinggi umpama orang-orang itu tahu kedudukannya hingga mau agar diundi untuk mendapatkan safar awal jadi kalau tidak bisa dapat bagi undi saja nah saya begitu anak kita <clears throat> maka kalau orang ke masjid dan sebagainya diperlukan safar awal Walau ya'lamuna nama fitah tahjil, ubah orang itu tahu di dalam cepat-cepat segera melakukan sholat at tahjir tajam awalnya las sabak wilayah tentu mereka berlomba-lomba balapan walau ya'lamuna nama fit tahjiri at-tahjir artinya al-mubadalah fi awal waqt jadi berlomba-lomba dalam awal waktu las sabak wilayah tentu mereka berlomba-lomba jadi balapan Walau ya'lamuna ma fil atama dan subah andai kata mereka tahu apa yang ada fadilah dalam satu. Atama ini isya subuh subuh la atau huma wal habwan. Mereka berangkat ke sana meskipun berangkat habwan ini berangkat. Meskipun dengan berangkat berangkat. Atama. Isya. Jadi salatul atama ay salatul isya. Nah ini maksudnya berjamaah Jadi umpama orang-orang yang tahu Berangkat ke masjid ke sebelah Allah Umpamanya tahu berangkat cepat-cepat Umpamanya tahu ya, Besarnya sholat jamaah isya Besarnya sholat jamaah subuh Mereka akan berangkat berlomba-lomba Walaupun berangkat Ya Kalau ada masalah. Umpah dalam punya keluarga. Kalau ke masjid, keluarganya tidak bisa berjamaah. Kalau dia di rumah, bisa berjamaah dengan istrinya. Dan dia tidak mempunyai tugas apa-apa. Bukan orang mempunyai tugas. Afdolnya di, ru di rumah pemimpin istrinya. Tapi kalau dia punya tugas, wah jangan, harus berang, berangkat. Kalau tidak, kosong di masjid itu. Anggap umpamanya adalah tugas imam. Ya, atau tugas apa ada masjid. Kalau dia tidak ada, kacau. Nah bagaimana? Berangkat saja. Nah, tapi kalau orang yang tidak bertugas apa-apa di masjid, termasuk tidak jadi imam dan sebagainya, ya. Nah, kalau dia pergi, istrinya dari jamaah, kalau dia rumah berjamaah bisa, dia tidak bisa pergi. Afdolnya di rumah dengan istrinya. Atau kalau istri dibawa ke masjid, itu masalah sudah lain lagi. Ah. باب فضل المساجد wasab'atun الله. jadi fadilah fadil masjid jadi masjid-masjid ini memiliki utama memang di dunia ini tempat-tempat yang sangat disenangi dan dicintai oleh Allah adalah masjid tempat yang sangat dibenci oleh Allah pasarnya nah, itu memang ada hadis ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha jadi tempat-tempat yang paling senangi senangnya oleh Allah masjid-masjidnya tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar-pasarnya nah, kita ini kalau ke masjid ke pasar senang mana <laughs> jadi harus tetap ya tentu lebih senang ke masjid jangan sampai senang ke pasar kalau masjid harus senang dan kerasan di masjid di lama nggak apa-apa kalau di pasar wah terpaksa masuk pasar itu kenapa kalau mau jual kamu dagang jual beli dan sebagainya memang darurat kalau sudah selesai nggak kerasan cepat-cepat pulang tapi kadang-kadang orang tidak ke masjid gelisah, tidak kelasan, cepat pulang di pasar wah tua Nina, <laughs> iya, nah, ini keliru. Ini sebutan zaman Nabi dulu nilai pasar dulu apalagi pasar sekarang padahal zaman Nabi pasarnya kan orang yang Islam biasa cuma ya kan ribut rame sudah begitu apalagi zaman sekarang segala mungkar ada apa yang tidak ada sekarang jangan di pasar segala mungkar dan masyarakat dari mulai masalah ceblean sampai masalah penipuan ya copetan macam-macam sudah segala macam nah, jadi masjid mempunyai kedudukan yang teristimewa karena coba kita lihat di dunia tempat paling afdal adalah masjid dari mulai masjid Haram, masjid makina, Baitul Maqdis dan masjid-masjid semua. Selain masjid tempat mana yang lebih afdal? Ada masjid jadi afdol bilad wa ahabbul bilad Allah adalah masa masjidul masjid ini. Dan nilai masjid semua sama kecuali masjid haram, masjid Madinah, masjid al Maqdis. Selain ini semua masjid nilainya sama. Besar kecil sama, asal masjid sama nilainya. Artinya nilai masjidnya sama. di masjid-masjid mempunyai keutamaan. Terus ada tujuh macam orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Dalam hadis ini tujuh macam, di hadis yang lain masih ada beberapa macam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh macam orang dinaungi oleh Allah dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah jadi ada tujuh macam orang diyupi yupi bisa oleh Allah dengan yupi yupan ars zilwa en zilwa arsillah zilullah berarti zilu arsil arsillah kalau zilnya Allah hanya bayangannya Allah hanya haknya Allah berarti bayangan A aras karena semua kan miliknya Allah ya, itulah seperti istilah Baitullah, Abdullah dan sebagainya hak miliknya Allah nah, jadi dari kiamat tidak ada yubiban hanya yubi asal nah tujuh macam orang ini dapat yubiban apa ya hanya tujuh ini ya tidak masih ada lagi yang lain dan kebetulan satu hadis ini adalah disebut tujuh macam orang